956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang Kini saatnya saya yang akan menemani Anda Untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang untuk hari ini tepatnya Sabtu 10 Mei 2014 Sudah memasuki seri yang ke-363 dan 364 Di episode yang ke-13 ini Dengan judul Senja di Pasetran dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Naga Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-363 ini dengan para pemain Jumali sebagai jurusungging. Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Susi sebagai Endang Merdatin, Edi Junis sebagai Poncok Birowo, Arya sebagai Kerang Ganis, Rifki sebagai Ponco Taksoko, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Perbuatan Joko Prahoro dan Endang Rudati terhadap Endang Werdatin menimbulkan luka yang semakin dalam di hati Poncowati, yang kemudian memutuskan untuk melacak, memburu mereka. Niat itu disampaikan kepada Ponco Taksoko dan Ponco Birowo yang telah menemukan jalan yang seharusnya. akan pergi? Ya, aku akan pergi. Niatku adalah memburu sampai Joko Prahoro dan Rudati berhasil kutemukan. Aku tidak akan mengampuni perbuatan mereka, termasuk Rudati. Aku juga tidak akan mengampuninya. Mereka harus mendapatkan hukuman. Ah, Joko Prahoro bukan orang yang gampang dikalahkan. Ken Arok telah membuat ia kehilangan ilmunya. Andai kata ilmunya itu pulih, aku akan berguru pada orang yang mampu menuntunku. Aku ikut. Aku ikut denganmu, Kakang Poncowati. Tidak usah, Taksoko. Aku merasa senang kalau kau mampu mengubah perilakumu. Ayah harus ada yang menjaga. Harus ditenangkan hatinya. Aku minta kepada kalian berdua untuk tinggal. Menjaga ayah dan menjaga Werdatin. Joko Prahoro adalah urusanku. Aku ingin sekali ikut kakang. Aku ingin menagih hutang Joko Prahoro itu dengan tanganku ini. Lupakan itu, Ponco Taksoko. Percayakan hal itu padaku. Aku yang akan melakukannya. Tugas kalian adalah jaga ayah dan bimbing Endang Werdatin. Nah, itulah yang ingin kubicarakan. Sekarang apakah kalian berdua ingin berbicara sesuatu? Berbagai hal masih dibicarakan oleh Poncawati dan kedua adik lelakinya itu. Seiring bulan yang memanjat naik, manakala sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, mereka kembali ke rumah. Poncawati segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai perjalanan panjang. Sebuah pedang panjang, beberapa lembar pakaian, dan sekampil kecil uang telah disiapkan. Namun Poncawati termangu ketika melihat ayahnya berada di halaman seperti tengah merenungi sesuatu. Udara dingin sekali di luar ayah. Seyogyanya ayah jangan berada di halaman. Masuklah dan tidur. Nah, itulah ayah. Hawa dingin membuat ayah batuk-batuk. Masuklah ayah. Udara di dalam rumah lebih hangat. Aku ingin berada di luar Poncawati. Aku ingin menikmati sinar bulan Biarlah aku kembali menjadi anak kecil lagi, menikmati sinar bulan purnama itu. Aku tahu, ayah merasa beban yang ayah pikul sangat berat. Tapi percayakan kepadaku, aku akan mencari Endang Rudati sampai ketemu. Aku akan mencari Joko Prahoro itu dan menghukumnya. Ayah jangan memikirkan apa-apa. <coughs> di usia senjaku ini, ah, aku memang tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal berat. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tetapi apa yang kuhadapi di saat aku mengintip lubang kematian di usia yang sudah ujur seperti ini. Aku seperti tidak ngambah-lembah lagi. Aku seperti berada di tempat yang lain. Sulit membedakan. Apakah semua ini benar-benar terjadi atau sekedar sebuah mimpi? Jangan pikirkan apapun, Ayah. Ayah harus menenangkan diri. Ayah cukup merestui segala langkah yang akan kulakukan untuk menemukan Joko Prahoro dan menagih hutangnya kepadaku, kepada kita sekeluarga. Aku tidak mampu berpikir lagi, Poncawati. Aku tidak mampu berpikir apapun. Ah. Tinggalkan aku di sini. Aku ingin melihat rembulan itu. Sambil mengingat-ingat kembali wajah ibumu. Tinggalkan aku sendiri di sini pun Poncowati. Wedratin. Kakang Poncawati. Semalaman kau tidak tidur rupanya. Aku tidak bisa tidur, kakak. Selamanya aku tidak akan bisa tidur nyenyak, kakang Poncawati. Kakak. Bagaimana, Werdatin? Balaskan dendamku, kakak. Balaskan sakit hatiku. Oh, tentu, Werdatin. Tentu. Aku akan melakukan itu. Aku akan mencari Joko Prahoro dan Rudati. Mereka akan aku hukum. Mereka akan kuseret ke depanmu, Werdati. Lakukan itu untukku, kakak. Tentu, Werdati. Akan tetapi kau harus berjanji. Kau harus mampu menguasai diri. Sepahit apapun yang kita alami ini, kau harus mampu menguasai diri. Jangan sampai kau kehilangan penalaran. Jangan kau menjadi gila karenanya. Pencetak Soko dan Birawa tentu akan memasungmu. Kau ingat pasung itu? Aku tidak mau. Nah, itu sebabnya kau harus pintar-pintar menjaga diri. Kau harus pandai-pandai menguasai gejolak hatimu. Jangan biarkan jiwamu goncang tidak terkendali. Kau mengerti? Aku mengerti, kakak. Sekarang saatnya aku harus minta diri berdati. Kadya inten kang coplok Soko Ingembanan. Bagaikan intan yang terlepas dari tempatnya, ada sesuatu yang membuncah menggelegak di rongga dada Poncowati ketika melangkah meninggalkan halaman rumah, diiringi oleh tatapan mata Ponco Taksoko dan Ponco Birowo. Endang Wardatin yang berdiri bersandar pada daun pintu, melorot tidak mampu menahan tubuhnya sendiri, duduk bersimpuh berurai air mata. Semakin retak dinding hati Poncowati, semakin mempuncah dendamnya kepada Joko Prahoro. Kisah hidupku, kamu suara. Berhari-hari, berbulan-bulan, hingga kemudian bertahun-tahun, aku memburu mereka. Namun ternyata pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Keterlibatan perempuan aneh bermata tiga itu membuat pekerjaanku menjadi semakin sulit. Itulah sebabnya Aku harus mencari ilmu kepada orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan. Aku berguru dari perguruan ke perguruan. Dengan harapan ilmu kanuragan itu bisa kupergunakan untuk menghadapi Joko Prahoro. Akan tetapi, titisan Batari Durga bermata tiga itu semakin menyulitkanku. Itulah sebabnya. Aku mencari cara sebisa-bisanya untuk menyelundup di antara mereka. Menyamar dan mencari kesempatan. Bahkan jika perlu, bekerja sama dengan orang-orang Umadurga, Dengan satu harapan, menemukan Joko Prahoro dan Rudati. Sampai kemudian aku bertemu denganmu. Bersama-samamu, maka peluang untuk menemukan mereka semakin besar. Selama memburu mereka, Kijuru pernah berhasil berhadapan langsung? Iya, bahkan terjadi pertempuran. Namun ilmu Joko Prahoro memang tinggi sekali sulit menjatuhkannya. Meski bisa dikata, sulit pula baginya untuk mengalahkan aku. Sedang Rudati, ah, mentalnya telah berubah menjadi becat sama sekali. Baiklah, Kijuru. Sekarang aku merasa lega. Aku tidak keberatan jika Kijuru bermaksud menempuh perjalanan bersama-sama denganku. Kita bisa saling bahu-membahu menghadapi kekuatan jahat mereka itu. Joko Prahoro memang harus dibunuh. Joko Prahoro. Joko Prahoro. Oh, apakah kau pernah bertemu dengan orang itu, Suara? Ah, aku tidak tahu, Kijuru. Aku mengenal seseorang yang mempunyai perilaku tidak kalah buruk dengan Joko Prahoro. Aku sedang mencoba menghubung-hubungkan apakah memang ada hubungan antara Joko Prahoro dengan orang yang kau maksud. Siapakah lelaki yang kau maksud itu, Suara? ayahku. Kijuru sungging tertegun. suara segera membuang pandangan matanya ke arah hutan yang lebat di sebelah utara. Kijuru sungging memandang wajah suara dengan seksama. Juru sungging tidak mengira suara akan menjawab seperti itu. Ayahmu? Iya, lelaki yang menjadi penyebab kelahiranku. Jika lumrah, aku tentu dengan bangga akan memanggilnya ayah. Dan tetapi ada ganjalan yang besar dan berat sekali di dalam hatiku untuk menerimanya sebagai ayah. Akan tetapi, apakah benar Joko Prahoro itu adalah ayahmu? Nama ayahku yang sebenarnya adalah Sakya Murti. Pernah menjadi panglima perang Kediri dengan pangkat Tumenggung bernama Murti Wandawa. Tumenggung Murti Wandawa, itulah orangnya. Kelakuannya tidak kalah bejat dari perbuatan Joko Prahoro. Jika nama Joko Prahoro adalah sekedar nama yang tidak lebih seperti pakaian, bisa bergonta-ganti dengan amat mudahnya. Mungkin sekali nama Joko Prahoro adalah juga nama lain dari Sakya Murti. Nama lain pula dari Murti Wandau. Ah, kukira bukan suara. Bagaimana Kijuru bisa mengira demikian? Aku mengenal siapa Tumanggung Murti Wandawa. Aku pernah melihat orang itu di alun-alun Kediri, sedang memimpin geladi peperangan. Bukan, bukan orang itu. Syukurlah kalau bukan. Tetapi cerita tentang Joko Prahoro itu membuatku menjadi muak terhadap perilakunya. Atau perilaku siapapun yang seperti itu. Kijuru, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Aku akan menceritakan siapa aku, bagaimana kisah hidupku sambil berkuda. Lihat, hari semakin siang. Akhirnya Kijuru Sungging dan Kamaswara kembali melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda mereka berderap kencang ke arah barat, mengikuti jalan setapak yang seiring dengan sungai, kemudian membelok ke kiri dan kembali berbelok ke arah barat, berderap di atas jalan berbatu dan berdebu. Matahari terus bergerak seiring dengan gerak mereka pula. Kamaswara dan Ki Sungging kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Swambara Budura yang berada di balik Gunung Merapi dan Merbabu. Matahari yang memanjat semakin tinggi menghantarkan mereka berkuda tanpa berhenti hingga kemudian sore pun tiba. Mereka berhenti di sebuah gardu perondaan di sebuah desa kecil. Seseorang yang baru saja pulang dari sawah tengah beristirahat di tempat perondaan itu. Selamat sore Kisanak. Bolehkah kami numpang bertanya? Oh, silakan. Ingin bertanya apa kalian? Di depan seperti sebuah desa kecil. Desa apakah namanya? Oh, ini namanya Desa Wilet. Lebih pantas disebut kampung karena Wilet berada di bawah Kedemangan Muntilan. Kedemangan Muntilan? Benar. Uh, dari manakah Kisanak berdua dan akan menempuh perjalanan kemana? Kami dari bumi Belambangan. Belambangan berada di ujung timur Pulau Jawa ini. Kami bermaksud menyaksikan candi yang menampakkan diri setelah sekian lama muksa itu. Namaku Kijuru Sungging. Masih jauhkah candi yang menggemparkan itu? Yang beritanya menggema sampai di ujung Pulau Jawa. Mulai dari bumi Banten di barat sampai Belambangan di timur. Oh, sudah dekat. Jika ke sana terus berkuda, sesaat setelah gelap malam, Separuh waktu menuju saat kentungan dipukul dengan nada doromuluk. Kisanak berdua akan sampai di mana candi itu berada. Ah, tetapi... Uh, kenapa Kisanak? Ah, tempat itu angker. Orang-orang mempercayai siapa yang berani mendekat candi itu akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Ah, oh, kau tidak bisa menjawab dengan jelas Kisanak. Nampaknya kau sendiri tidak tahu seperti apa yang dimaksud kesulitan itu. Uh, Aku ini bermaksud baik, mengingatkan kalian berdua. Kemunculan candi itu saja tidak wajar, tidak lumrah. Bukit yang semula tidak ada apa-apanya, tiba-tiba telah berdiri sebuah candi. Siapa yang mampu membuat candi itu dalam sekejap? Manusia? Apa manusia sanggup? Candi itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi tentu dibuat oleh sejenis jin. Candi itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Nah, Kalian berdua akan tetap menuju candi itu. Terima kasih Kisanak. Kisanak telah bermaksud baik. Tetapi rasa penasaran kami telah mengalahkan rasa takut itu. Biarlah apa yang akan terjadi. Kami akan menanggungnya. Terima kasih untuk keteranganmu. Uh, sekarang kami akan mohon diri. Uh, benar ke arah sana jalannya? Iya, iya. Di sebuah perempatan, di mana di situ terdapat pohon randu alas raksasa. Ikuti saja jalan itu. Dan berhati-hatilah. Terima kasih. Mari Kijuru, kita melanjutkan perjalanan. Kameswara dan Juru kembali melanjutkan perjalanannya Kuda-kuda mereka berderap kencang, seolah memburu waktu agar jangan tergesa gelap. Namun, sebagaimana yang diperkirakan oleh pemuda petani yang mereka temui sebelumnya, separuh waktu menjelang saat kentongan dipukul dengan nada doro muluk, mereka telah mendekati candi Swambara Budura. Lihat Kijuru, candi itu ternyata memang benar-benar megah. Bukan main, megah sekali. Wah, baru kali ini aku menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Aku juga, Kamaswara. Baru kali ini aku menyaksikan pemandangan yang sedemikian indahnya. Oh, candi itu mempunyai perbawa yang sangat besar. Besar sekali. Bintang tengah Kemegahan candi itu, keindahannya membuat mereka tidak habis pikir bagaimana candi itu dibuat, berapa biaya yang dikeluarkan, orang macam apa pula yang merancang bentuk candi yang luar biasa itu. Beberapa saat lamanya, Kamaswara dan Ki Juru Sungging tetap berdiri termangu di tempatnya. Masing-masing masih berada di atas punggung kuda. Degup jantung yang terangsang untuk berpacu lebih kencang masih sulit untuk dikuasai. Pesona candi itu jauh lebih tajam daripada kekuatan sihir sekuat apapun. menyesal telah sampai di tempat ini. Justru aku akan menyesal setengah mati karena tidak menyaksikan kemegahan candi ini. Kijuru. Ya, bagaimana kamu suara? Tempat ini tempat suci. Apakah kita dibenarkan masuk ke sana? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Kita akan masuk Kijuru. Kita lihat apa yang bisa kita temukan di dalam candi. Mari Kijuru. Kuda-kuda ini tidak pantas kita bawa mendekat. Kita ikat saja di sini. Baik. Oh, aku ingin mengetahui. Apa, suara. Aku ingin mengetahui siapa dan bagaimana candi ini dibuat. Siapa yang membuat rancangannya? Bagaimana pula membuatnya? Apakah ada orang yang bisa bercerita? Apakah benar candi ini muncul begitu saja dari tiada menuju ada? Rasanya tidak. Pembuatan candi ini bukan dikerjakan dalam semalam oleh jin-jin dan lelembut, tetapi oleh kerukunan, kebersamaan, dan gotong royong. Apakah ada orang yang bisa menerangkan? Ya, kita berharap ada orang yang mampu bercerita. Tetapi seyogyanya belakangan saja kamu suara. Aku ingatkan agar jangan kau lupa dengan tujuanmu semula ke tempat ini. Ah, tunggu. Aku mendengar sesuatu. Ternyata kita tidak sendirian di sini. Suara itu berasal dari seberang. Kita harus turun mengitari candi ini. Mari ke juru. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Kita lihat saja, Paman. Nampaknya mereka akan bertempur. Siapa mereka? Kita berharap nanti kita akan mengetahuinya. Ki Jurusungking tidak saling berbicara lagi. Mereka merayap mendekati dan kemudian bersembunyi di balik rimbunnya semak dan dedaunan. Siapa kalian? Dan mau apa kalian di sini? Kaukah yang bernama Wasi Prisima? Oh, kau mengetahui siapa aku? Siapa kau? Namaku Pasir Batang. Aku tersebar di mana-mana. Apa maksudmu dengan kata-kata tersebar di mana-mana? <laughs> Aku hanya sekedar ingin menunjukkan kepadamu bahwa mataku berada di mana-mana. Aku bisa mengetahui berbagai hal. Aku tahu namamu adalah Wasi Prisima, seorang wasi yang pintar dalam ilmu bintang-bintang di langit, yang mampu menebak kapan saat bulan gerhana datang, atau matahari gerhana datang. Aku tahu pula, di puncak candi saat ini ada seorang perempuan yang sedang hamil, ditemani oleh lelaki tua. Benar, apa tidak? Oh, kau berpura-pura sidik paninggal. Sidik paninggal artinya bermata tajam, bisa mengetahui hal-hal yang orang lain tidak mengetahui. Akan tetapi, sungguh mengelikan karena di hadapanku kau tidak lebih dari seorang pembual. Kedua orang yang kau sebut itu, mereka sudah tidak berada di dalam candi ini. Dari kata-katamu, aku mengetahui bahwa kalian semuanya adalah suruhan kaki tangan, atau ketipal perempuan pemuja Batari Durga. <laughs> ya, tidak perlu aku ingkari. Aku memang abdi sang ratu umat Durga. Oh, dan mau apa kau kemari, ha? Apakah karena mengetahui Nyai Pinaka yang kalian takuti tidak berada di sini? Lalu kalian berani datang lagi kemari untuk mengobrak-ngabrik candi ini. Ah, sebuah ajian yang maha dasar boleh menghancurkan batu-batu sebesar gajah atau batu-batu padas di tebing sungai. Tetapi jangan harap kau bisa melakukannya terhadap bangunan candi ini. Kau tidak akan mampu melakukannya. Hmm. Kemana perempuan dan lelaki tua itu pergi? Itu bukan urusanmu, dan bukan kewajibanku untuk menjawab pertanyaanmu itu. Oh. Bagaimana kalau kami akan memaksamu? Nasibmu menjadi buruk di tempat ini, Joko Prahoro. Kau terkejut melihatku, Joko Prahoro. Bersiaplah karena pertemuan ini akan menjadi kematianmu. Kamu suara, kebetulan sekali. Sungguh kebetulan sekali, di tempat ini aku bertemu dengan orang ini. Inilah Joko Prahoro yang aku ceritakan itu, kamu suara. Oh, kau Poncowati ya? Inilah aku, Poncowati. Hehehehe. <laughs> <laughs> apa yang akan kau lakukan terhadapku? Kau mau menangkapku? Atau membunuhku? Atau apa? Hah? <laughs> Sudahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau akan mampu melakukannya? Hah? <laughs> Kaulah yang akan bernasib buruk Poncowati. Karena di tempat ini kau bertemu dengan aku? Oh, menilik keadaannya, teman-teman orang yang bernama Joko Prahoro ini tiada bedanya dengan yang pernah ku ketahui. Mereka bisu, atau memang dengan sengaja dibuat bisu. Lidahnya dipotong. Oh, perempuan bermata tiga itu nampaknya menyimpan sesuatu yang sangat rahasia. Sedemikian rahasianya, sehingga orang-orangnya harus diperlakukan seperti itu. Apa sebenarnya yang menjadi jawaban dari rahasianya? Uh, sebenarnya kau jangan menggangguku lebih dulu, Poncowati. Persoalan kita bisa kita selesaikan di lain waktu. Aku tidak ingin urusanku di tempat ini terganggu. Nah, pertimbangkanlah. Pergilah. Sebab andai kata kau masih juga memaksa diri, nasibmu akan sangat buruk, Poncowati. Aku telah dikembleng oleh sang ratu umat Durga, hingga ilmuku melesat jauh ke depan. Sedangkan kau, <laughs> meski kau memeras keringat sedemikian rupa untuk mempelajari olah kanuragan, <laughs> kau tidak akan bisa menang Boncowati. Tidak bisa, Joko Prahoro. Kecuali kau bertindak pengecut, melarikan diri dari tempat ini seperti laga perempuan. Hehe. Kau akan menyesali peristiwa ini seumur hidup. Kaulah yang akan menyesali peristiwa ini seumur hidupmu. Iya. Matilah kau di tanganku. Iya. Ayo. parat. Kau telah merobek jubahku. Berikutnya kepalamu yang akan kupotong untuk menebus perbuatan terkutukmu atas keluargaku. Ah. Teman-teman, ah. hadapi dia. Joko Prahoro. bukannya aku tidak mengenal kejantanan. <laughs> Tetapi aku menggunakan otak, Boncowati. Aku tidak sudi menghadapimu, karena kau bukan orang yang penting bagiku. Hadapilah lawanmu itu, Kijuru. Biarkan aku yang akan menghadapi orang-orang bisu itu. Umat Durga penjelmaan iblis itu telah dengan kejam memotong lidah mereka. Hadapi saja Joko Prahoro, biar aku yang akan menangani mereka. Joko Prahoro tertegun di tempatnya berdiri. Dia kaget karena Kameswara bisa menebak dengan tepat bahwa orang-orang yang dibawanya adalah orang-orang bisu yang dengan sengaja lidahnya telah dipotong. Sejenak Joko Prahoro memandang Kameswara seperti menimbang-nimbang apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh pemuda itu. Menunggu apa lagi, Kijuru? Ya! ya, aku, bunuh kau. Ya. Ah, jangan tertegun saja. Cepat, serang orang itu. Ah! <laughs> Dengan cepat, pertempuran dua lingkaran itu pun terjadi. Bagaikan banjir pandang, Ki Juru Sungging menyerang Joko Prahoro susul menyusul. Tiada habis-habisnya, didorong oleh dendam yang berkobar menyala-nyala membakar dadanya. Namun dengan tidak kalah dahsyatnya pun, Joko Prahoro mengimbangi serangan Poncowati dengan sambaran-sambaran pedangnya. Jika lawannya lengah, sambaran pedang itu tentu akan menyebabkan tumpahnya darah. hell. adalah sang wasi Presima yang kemudian seperti menjadi penonton yang menyaksikan peristiwa itu dengan penuh minat, terutama apa yang dilakukan oleh Kameswara yang meski masih muda namun memiliki kemampuan yang tinggi. Meski beberapa orang bisu itu mengeroyoknya dengan serangan yang susul menyusul tiada habis-habisnya, mencecar bagaikan curah hujan, tapi Kameswara bergerak semakin cepat dan semakin cepat. Aku yakin jika pemuda itu adalah pemuda yang diceritakan Nyai Pinaka Swastikati. ia adalah adiknya, tetapi sekaligus juga ayah dari bayi yang dikandung oleh Nyai Pinaka. Oh, ah, kebetulan aku bisa bertemu dengan pemuda itu di tempat ini. Banyak yang harus ku beritahukan kepadanya. Meski dikeroyok, akan tetapi dengan mudah pemuda itu menghadapi lawan-lawannya. Bahkan aku yakin, ia belum menguras seluruh tenaganya. Huh, apa yang dilakukan itu? berikan kesempatan kepadamu untuk melihat apa yang terjadi, Joko Prahoro. Demit. Laknat. Kau lihat apa yang telah dilakukan oleh sahabatku itu. Eh, bagaimana kau bisa melakukannya, anak muda? Maaf, Kisanak Joko Prahoro. Aku ingin menyaksikan bagaimana pertempuran antara kau dengan Kijuru Sungging atau Ki Poncowati yang menaruh dendam sundul langit kepadamu. Itulah sebabnya aku harus mempercepat melumpuhkan mereka. Eh, Aku tanya bagaimana kau melakukannya. Jangan ha? pikirkan hal itu, Kisanak. Pikirkan nasibmu sendiri, yang nampaknya akan berakhir buruk di tempat ini. Kau telah merusak sebuah ketentraman rumah tangga seseorang. Kehidupan Kiai dan Nyai Rangganis yang semula tenang tentram telah kau obrak-abrik. Sekarang saatnya kau harus menerima pembalasan itu. <laughs> Bukan main kau anak muda. Kau masih muda akan tetapi dengan mudah kau bisa mengalahkan pengawal-pengawalku yang bukan orang-orang sembarangan. Eh, nampaknya kau memiliki ilmu kanurakan yang patut diandalkan. Baik, aku ingin sekali mencobamu. Ya, kau pikir kau akan mendapatkan kesempatan itu, Joko Prahoro? Terimalah serangan ini. Hup, hup, hai, ya, hup, oh. ya. Masuklah kau ke neraka. Dewa-dewa akan marah terhadap perbuatanmu. Kau akan dipenamkan ke dalam kobaran api. Iya. Kau yang akan mati. mati. Iya. Ya. Dengan seksama, Kameswara dan Wasi Bresima masing-masing dari tempatnya berdiri, menyaksikan perang tanding yang berlangsung dengan seru, ketat dan meningkat merambah ketataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Oncowati atau Ki Jurusungging sempat melakukan gerakan yang tidak terduga. Dari jarak yang cukup jauh dia meloncat dengan tubuh miring, kaki terayun mendahului. Namun di udara, tiba-tiba tubuhnya menggeliat tidak terduga. Joko Prahoro yang menyongsong serangan yang diduganya serangan Sembrono itu terperanjat ketika Poncowati telah terbang di atas tubuhnya. Sambaran pedangnya terayun deras. Iya, bukan kepala kepalamu. Kurang ajar. Kau hampir saja membelah kepalaku, Pondok Bentar lagi, Joko. Kepalamu benar-benar akan terbelah. Demikianlah, seiring waktu yang terus bergerak, pertempuran itu terus berlangsung meningkat dengan sangat dahsyatnya. Di punggung Ki Juru terlihat bercak darah luka, namun sebaliknya di dada Joko Prahoro terlihat bercak merah darah di dada itu. Poncowati yang bertempur bagaikan orang kesetanan membuatnya kewalahan. Hingga kemudian tiba saatnya Joko Prahoro mengambil keputusan untuk menguasai lawannya dengan cara lain. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Joko Prahoro? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran Seri 363 dan 364 Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama Hanya di 956 Bintang Tenggara Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saatnya saya harus pamit selamat siang, dan selamat berakhir pekan.